pendapat untuk tidak damai akan tetapi memilih perang dengan orang-orang musyrik kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk berdamai dengan satu perjanjian yang terkenal dengan sebutan perjanjian Hudaybiyah. Nah Umar pendapat Umar adalah perang tidak usah damai. Dan ada yang menceritakan tentang hal ini itu satu hadis yang terkenal yang ada dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Intinya di sana disebutkan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, punya keinginan untuk berumrah pada tahun 6 Hijriah. Wa ma'ahul muslimun dan bersama Nabi ketika itu banyak kaum muslimin ingin ikut umrah bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlah sahabat yang punya keinginan untuk umrah bersama Nabi kurang lebih 1400 orang. Nah mereka inilah yang berjumlah 1400 orang inilah yang akhirnya membayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah pohon. Satu bayat yang terkenal dengan sebutan Bayatu Ridwan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memastikan untuk memberikan ridhonya kepada mereka-mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, لا يدخل jannata, لا يدخل nara man baya'a tahta syajarati tidak akan masuk neraka orang yang ikut melakukan bayatul ridwan bayat ini dilakukan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Utsman ke Mekah untuk negosiasi ya, supaya Nabi bisa masuk ke kota Mekah ya, barang sebentar untuk melaksanakan umroh karena umroh itu nggak nggak lama cuma ya tawaf sama sa'i dan selesai berapa jam akhirnya malah terdengar isu kalau Utsman bin Affan dibunuh oleh penduduk Mekah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat dan meminta mereka untuk berbaikat, bersumpah setia untuk menuntut darah Utsman jika benar isu tersebut. Wakara kotsolah hal musyrikin dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu telah memilih untuk berdamai dengan orang-orang musyrik ba'da muraja'atin setelah terjadinya diskusi jarat bainahu wa bainahu ya, setelah terjadi perbincangan antara Nabi terjadi dialog diskusi antara Nabi dengan musyrik <clears throat> dan di antara isi perjanjian tersebut Eh, Nabi berdamai dengan orang-orang musyrik di antara poinnya adalah ala ayat fi dzalikal am. Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta untuk pulang kembali ke Madinah pada tahun itu, pada tahun 6 Hijriah itu. Tidak boleh masuk Mekah tahun ini. Boleh berumrah namun minal amil qabil tahun depan. Wa syarat lahum surutan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perjanjian dengan orang musyrik berbagai poin perjanjian yang di dalam poin-poin perjanjian tersebut naun ghadadatin bil muslimin eh, mengandung sejenis uh, ya, kesempitan bagi kaum muslimin fi zahir secara lahiriah. Maka hal tersebut berat bagi banyak kaum muslimin. Padahal Allah dan Rasulnya A'lam wa ahkam Lebih mengetahui dan lebih bijaksana Tentang hal tersebut Berkaitan dengan mana yang lebih maslahat Mana yang lebih manfaat Nah Umar ada di antara Yang tidak suka hal itu Tidak suka dengan poin-poin yang dinilai menyusahkan kaum muslimin. Sampai-sampai Umar berkata kepada Nabi saw, wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran dan musuh kita yaitu orang-orang Quraisy mereka adalah pembela kebatilan. Nabi mengatakan iya. Kemudian Umar mengatakan bukankah orang-orang yang terbunuh di antara kita maka surgalah tempatnya. Sedangkan orang-orang yang terbunuh di antara mereka, orang-orang kafir, nerakalah tempatnya. Maka Nabi mengatakan, iya. Kemudian Umar pun mengatakan fa'alama, lalu kenapakah? Atas apakah? ala kemudian ditambah ma istifham tapi maknya tanpa alif Fa'alama lalu atas apakah Nu'tidaniyah kita memberikan kehinaan Dalam agama kita Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Umar, sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan Allah akan menolongku dan aku pun tidak duha kepadanya. Ini petunjuk Allah. Ini wahyu dari Allah. Aku tidak sedang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar masih juga mengatakan, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau telah bercerita kepada kami bahasanya kita akan mendatangi Ka'bah dan kita akan tawaf mengelilingi Ka'bah?" Nabi mengatakan iya Tapi apakah aku berkata kepadamu bahwasanya engkau akan ke Ka'bah tahun ini Kan tidak, saya cuma mengatakan kamu nanti akan ke Ka'bah eh, dan kamu dan kamu dan kita akan tawaf di Ka'bah. Eh, saya tidak mengatakan mesti tahun ini. Kal Umar mengatakan Allah tidak, engkau tidak pernah mengatakan tahun ini. Kal maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan fa kaatihi wa mutawifun bihi. Maka percayalah, yakinlah bahasanya engkau akan mendatangi Ka'bah dan engkau bisa tawaf di dekatnya. Fazahaba Umar telah terjadi dialog antara Umar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Umar masih merasa belum puas juga dengan jawaban yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih belum mantap juga maka dia pun pergi menemui Abu Bakar radla anhumah maka Allah meridai Umar dan Abu Bakar maka Umar berkata kepada Abu Bakar sama persis dengan pertanyaan-pertanyaan yang dia katakan perkataan-perkataan yang dia sampaikan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan luar biasanya Abu Bakar memberikan jawaban kepada umat sama persis dengan jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walam yakun Abu Bakar padahal Abu Bakar tidaklah mendengar belum mendengar jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada komunikasi antara Abu Bakar dengan Nabi, tidak ada SMS, tidak ada nah, <coughs> telepon. Namun luar biasa Abu Bakar memberikan jawaban sama persis dengan jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar mengatakan ya, kalau Rasul mengatakan ini Rasulullah Abu Bakar mengatakan gua Rasulullah Wallahu nasiruhu sama persis kalimatnya saya ya'sihi sama persis Thank <clears throat> you. Fakana Abu Bakar Abu Bakar radhiallahu anhu maka Abu Bakar radhiallahu anhu dalam kejadian ini nampak kalau dia akmalu muwafaq, muafakatan lillahi walin nabi lebih sempurna nah, dalam hal mencocoki keinginan Allah dan nabinya dibandingkan Umar dan Umar pun radhiallahu anhu akhirnya rujuk dari keinginannya yang memilih untuk perak dan menolak untuk damai. Maka Umar mengatakan fa'amil tulidzalika amalan maka aku melakukan untuk hal itu berbagai hal yang kulakukan. Wallahu a'lam maksudnya. Maka kejadian perjanjian Hudaybiyah salah satu pelajaran penting eh, satu satu pelajaran dari perjanjian Hudaybiyah adalah Abu Bakar itu lebih afdol daripada Umar. Itu antara bukti bahwasanya Abu Bakar itu lebih afdol daripada pada, uh, daripada Umar padahal Umar itu adalah mulham dan Abu Bakar bukan mulham. Umar itu adalah seorang yang mendapatkan ilham dan Abu Bakar bukan. Namun Abu Bakar itu lebih afdal daripada Umar. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya tidaklah orang yang mendapatkan ilham eh, dan sering mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan ilham itu lebih afdal, lebih mulia daripada yang nggak dapat ilham. Ya, tidak bisa dibuat kesimpulan demikian. Bahkan kita jumpai dalil yang menunjukkan ternyata yang tidak dapat ilham dalam hal Abu Bakar ternyata lebih afdol daripada Umar yang jelas dapat ilham. Kemudian eh, pelajaran penting dari perjanjian Hudaybiyah, pelajaran eh, eh bahwasanya fitibai rasul al barokah keberkahan dan kemaslahatan itu dalam mengikuti ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara pikiran sekilas dengan logika maka orang akan mengatakan dalam perjanjian ini terdapat satu hal yang sangat merugikan bagi kaum muslimin karena diminta untuk kembali pada sudah jalan jauh-jauh diminta kembali ya. kemudian dalam poin-poin perjanjiannya di samping di sana tidak dinyatakan ada kejahatan senjata selama 10 tahun Saya disampaikan kalau ada ternyata orang Islam ya, dari penduduk Medina kabur ke Mekah maka tidak boleh dikembalikan tidak perlu dikembalikan tapi kalau penduduk Mekah hijrah dan masuk Islam ke Madinah maka wajib diserahkan. Ini satu hal yang sangat menghinakan dan satu hal yang sangat tidak menguntungkan. Namun ternyata disitulah keberkahan. Ternyata dengan melaksanakan dan uh, petunjuk Rasulullah saw kaum muslimin mendapatkan manfaat yang sangat-sangat banyak dari perjanjian ini. Oleh karena itu kejadian Hudaybia ini ee, eh, dijadikan bukti oleh sebagian sahabat untuk hendaklah kalian mencurigai akal-akal sehat kalian, akal-akal kalian ketika itu bertentangan dengan syariat. Nah, ketika hasil pikiran e, akal itu bertentangan dengan syariat, maka curigailah akalnya, jangan syariatnya. E, ada seorang sahabat mengatakan, "Ittahim ra'ya e, eh, bidin atau fitin." Adalah kalian curigai pikiran kalian ketika itu bertentangan dengan agama karena seandainya memang akal pikiran itu benar ketika bertentangan dengan agama, maka Hudaybiyah lah buktinya. Kemudian e, kisah Hudaybiyah ini menunjukkan satu kaidah eh, yang terkenal dalam e, dalam syariat Artinya jika ada uh, maslahat, ada dua maslahat, maka diambil maslahat yang lebih besar meskipun harus dengan mengorbankan manfaat dan maslahat yang lebih ringan. Yang dicari adalah maslahat yang lebih besar meskipun kita harus rugi dengan hilangnya maslahat yang lebih ringan. Kemudian bukti kedua bahasanya Abu Bakrin itu lebih afdal daripada Umar radhiallahu anhuma adalah pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan meninggal dunia. Sebagaimana akan disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, Abdul. وكذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عمر موته أولا حتى قال أبو بكر إنه مات فرجع عمر عن ذلك فكذلك في قتال معاني الزكاة مانع الزكاة مانع الزكاة قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد آه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها أسلموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها فقال له أبو بكر رضي الله عنه ألم يكن إلا بحقها فإن زكاة من حقها والله لو منعوني أنافا kana yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la qataltuhum ala manhiha qala umar wallahi ma huwa illa illa an ra'aitahu illa an ra'aitallaha qad qad qad syaraha sadra Abi Bakrin Wallahi ma huwa illa an ra'aitullaha Wallahi ma huwa illa an ra'aitullaha qad syaraha qad syaraha قد شرح قد شرح صدر أبي بكر للقتال فأمرت أنه فعلمت فعلمت أنه الحق ولهذا نظائر من تقدم أبي أبي بكر من تقدم أبي بكر من تقدم أبي بكر على عمر مع أن أمر رضي الله عنه محدث فإن مرتبة التصديق فوق مرتبة المحدث لأن التصديق يتلقى عن الرسول المحسوم كل ما يقوله ويفعله والمحدث يأخذ عن قلبه أشياء وقلبه ليس بمأسوم فيحتاج أن يعرض على ما جاء به النبي النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم نعم Demikian pula ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan meninggal dunia, Umar mengingkari kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada awalnya. Umar tidak percaya kalau Nabi meninggal dunia, bahkan dia marah-marah dan mengingkari orang yang mengatakan bahasanya Nabi eh, telah meninggal dunia. Nabi tidak meninggal dunia, Nabi cuma eh, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Hatta kala Abu Bakar sampai Abu Bakar mengingatkan Umar innahu mata bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang benar-benar pernah meninggal dunia. Ya, siapa yang siapa yang menyembah Muhammad maka Muhammad telah meninggal dunia. Dan siapa yang menyembah Allah maka Allah adalah yang hidup yang tidak pernah mati. Faraja Umar Andali Maka Umar pun baru tersadar ya, Tidak benarnya apa yang dia katakan Maka pada saat ini Pada situasi yang genting semacam ini ya, Nampaklah bahasanya uh, Abu Bakar itu lebih tepat dalam bersikap dibandingkan Umar di situasi yang sangat genting situasi Hudaybiyah yang sangat genteng demikian juga situasi wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula yang ketiga di antara bukti kejadian yang menunjukkan bahasanya Abu Bakar lebih afdal daripada Umar adalah masalah memerangi orang yang tidak membayar zakat. Umar berkata kepada Abu Bakar, apakah engkau tidak memerangi manusia Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersahadat la ilaha illallah dan aku ada utul, dan aku adalah utusan Allah. Maka jika manusia sudah mengatakan syahadat tersebut, maka berarti telah mereka telah menjaga darah mereka dan harta mereka dari gangguanku. Ila pihak kecuali dengan haknya. Maka Umar berkata, maka Abu Bakar berkata pada Umar, bukankah Nabi mengatakan kecuali dengan haknya? Maka tetap bisa ada eh, ada orang yang diperangi meskipun telah mengucapkan syahadat. Kecuali dengan hakul Islam dan jadi eh, antara hakul Islam adalah eh, karena hakul Islam adalah diperanginya seseorang karena dia tidak membayar zakat. Fakola lahu e, maka Abu Bakar berkata kepadanya bukankah Nabi mengatakan ilah hakiha fa inna zakat min hakiha Sesungguhnya zakat adalah termasuk haknya, hak sahada. Wallahi demi Allah seandainya mereka tidak mau, mau membayarkan kepadaku, anakan ya, anak kambing betina yang dulu mereka bayarkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niscaya aku akan memerangi mereka karena mereka tidak mau membayarnya maka Umar mengatakan wallahi demi Allah tidaklah itu kecuali aku lihat Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat nah, maka akhirnya aku yakin itu adalah sebuah kebenaran akhirnya uh, memerangi orang yang tidak mau membayar zakatnya adalah uh, menjadi ijma para sahabat. Para sahabat ijma tersepakat untuk memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Ini menunjukkan bahasanya zakat eh, atau pemungutan zakat adalah kewenangan penguasa sehingga penguasa bisa melakukan tindakan terhadap orang-orang yang tidak membayar zakat Sehingga ini adalah kewajiban penguasa untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat maka penguasa mengirim amil untuk mengambil zakat ya. jika ada yang nolak kemudian bahkan ya, menentang maka bisa maka dipaksa jika mereka dipaksa akan melawan maka dikirimi pasukan karena tidak mau membayar zakat maka urusan pengumpulan zakat itu adalah sebenarnya kewajiban penguasa sehingga penguasa, sehingga ada eh, ada hukuman terhadap orang-orang yang tidak mau membayarnya Dan hal ini diantara bukti yang menunjukkan lemahnya kisah Sa'labah. Kisah seorang yang katanya dulunya miskin, kemudian menjadi kaya dengan berkat doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kambingnya demikian banyak namun dia nggak mau bayar zakat akhirnya setelah mendapatkan teguran dengan turunnya ayat yang menyindir orang ini ya, maka dia membayar zakat namun Nabi tidak menerimanya kemudian setelah Nabi wafat membayar zakat di masa Abu Bakar namun juga Abu Bakar tidak menerimanya Umar juga nggak mau menerima zakat darinya ini adalah satu hal yang sangat sangat aneh dan, ya, dan men, eh, eh, adanya poin Nabi tidak mau menerima zakat dari orang tersebut demikian juga Abu Bakar dan Umar ini menunjukkan lemahnya kisah itu. Karena bahkan sahabat ijma bersepakat ya, kalau orang itu punya kewajiban bayar zakat, ya, maka dia wajib bayar zakat. Jika tidak mau bayar zakat, diperangi, dipaksa. Jika ngelawan dengan senjata, maka diperangi. Ini malah ada yang bertobat kemudian membayar zakat malah ditolak itu satu hal yang aneh dan menunjukkan lemahnya kisah Sa'labah Walihada nazair dan dan hal ini memiliki kasus-kasus yang semisal yang menunjukkan e, bahasanya Abu Bakar itu tukadim itu lebih terdahulu lebih afdal daripada Umar padahal Umar radhiallahu anhu adalah muhaddas orang yang tegas mendapatkan ilham maka ini menunjukkan bahasanya martabat sidik kedudukan seorang sidik itu lebih tinggi daripada kedudukan seorang yang mendapatkan ilham kenapa karena seorang yang sidik ya talaka ani rasul maksum ya mengambil uh, ilmu langsung dari rasul yang maksum langsung dari hadis itulah yang jadi dasar dia untuk bertindak dan beramal ya, ya dia mengambil yaitu mengambil dasar untuk bertindak dan beramalnya langsung dari ajaran Rasul dia maksum Yang maksum yang terjaga semua yang dikatakan oleh Rasul dan apa yang dilakukan oleh Rasul dari kesalahan sedangkan orang yang mendapatkan ilham maka dia mengambil uh, yang jadi, dia, uh, jadi dasar dia untuk bertindak terkadang adalah uh, dia ambil dari hatinya yang dia rasa itu adalah ilham asya dia ambil dari hatinya banyak hal yang dia itu adalah ilham Jadi, itu yang dia jadikan acuan padahal hatinya bukanlah maksum oleh karena itu maka orang yang mendapatkan ilham memiliki hajat memiliki kebutuhan untuk menimbang ilham yang dia dapatkan dengan maja abin nabi ajaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang manusia yang maksum Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika manusia yang jelas-jelas eh, jelas-jelas mulham sejak uh, me, tidak mendasari perbuatannya semata-mata dengan ilham, namun menimbangnya dengan ajaran Rasul, itulah Umar, maka manusia-manusia yang merasa mendapatkan ilham dan itu cuma perasaan dia nah, itu lebih-lebih lagi lebih-lebih punya lebih-lebih lagi untuk uh, punya memiliki kewajiban untuk menimbang apa yang dia anggap dan dia rasa sebagai ilham tersebut dengan ajaran Quran dan Sunnah. Nah, amin. Walihada karena Umar oleh karena itu maka Umar radhiallahu anhu bermusyawarah dengan para sahabat radhiallahu anhum wa yunadhiruhum dan Umar berdiskusi dengan para sahabat dan merujuk kepada para sahabat dalam sebagian perkara. Dan para sahabat pun mendapat Umar dalam banyak hal. Fahtajju alaihim maka terkadang Umar pun memberikan alasan ya, Eh, berhujah alaihim untuk membantah perkataan para sahabat di kesempatan yang lain wayahtajuna alaihi para sahabat membantah Umar dengan beralasan dengan berhujah dengan memberikan hujah kepada Umar apa hujahnya dulu kita bersunnah eh, dengan Quran dan Sunnah maka terkadang Umar menyalahkan sahabat dengan dalil Quran dan Sunnah di kesempatan yang lain para sahabat yang menyalahkan Umar dengan dalil Quran dan Sunnah. Waikiruhum dan Umar bin Khattab pun mem, membiarkan para sahabat eh, yang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendebat Umar. Tidak pernah Umar mengatakan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah, bukankah kalian semua tahu, aku itu adalah manusia yang mendapatkan ilham, muhaddas, mulham, mukhatab Ya, artinya sama-sama aku adalah manusia mendapatkan ilham dengan nas tegas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian semua dengar. Nah, bukankah kalian semua tahu dengar sendiri kalau Nabi mengatakan aku adalah orang yang mendapatkan ilham? Maka sepatutnya bagi kalian untuk menerima semua yang aku katakan. Menerima usulan-usulanku dan jangan dunia, jangan ngeyali aku. Nah, jangan mentang perkataanku. Namun tidak pernah Umar mengatakan kalimat semacam ini. Padahal dia adalah manusia yang tegas, jelas adalah manusia yang mendapatkan ilham, nafs dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa saja orang yang mengaku-ngaku atau para pengikutnya e, mengaku-ngaku untuk gurunya, bahasanya gurunya adalah wali Allah dan bahasanya gurunya adalah orang yang mendapat mukhatab, orang yang mendapatkan ilham sehingga wajib Sehingga wajib ala nas menjadi kewajiban seluruh orang untuk mengikuti gurunya. Ya. ayat balu dan menerima semua yang dikatakan oleh gurunya dan tidak menentang apa yang dikatakan gurunya dan pasrah dengan gurunya. Min iktibar tanpa menimbang, melihat Quran dan Sunnah. Maka apa? Fawa wahum muhtiun maka dia orang yang punya anggapan itu pada dirinya adalah orang yang mendapatkan ilham sehingga orang lain harus mengikuti dirinya maka dia keliru wahum demikian juga murid-muridnya yang beranggapan gurunya adalah orang yang mendapatkan ilham sehingga semua orang punya kewajiban untuk mengikuti perkataan gurunya nah, saya tidak boleh menentang omongan gurunya karena dia sudah punya makom yang lebih tinggi meskipun nampaknya bertentangan dengan Quran dan Sunnah nggak boleh ditentang dan dan nggak boleh diayali maka anggapan ini ini adalah anggapan yang keliru masya Allah bahasa yang sangat santun yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah masih cuma dibilang bahwa wahum muhtiun maksudnya itu keliru Padahal kelirunya keliru yang sangat parah. Nah, kelirunya keliru yang sangat parah. Ada menjadikan seseorang wajib diterima semua perkataannya tanpa melihat Quran dan Sunnah. Artinya menempatkan seseorang pada posisi sebagaimana posisi Nabi. Ini keliru yang sangat-sangat parah. Namun Syekhul Islam ada seorang yang sangat halus akhlaknya, sangat lembut orangnya, dalam masalah yang demikian keterlaluan kelirunya masih dikatakan bahwa wahum muhtiun maka dia dan mereka dan eh, mereka mereka ini adalah orang yang keliru dalam hal ini Nah, ini seandainya menurut pikiran kita kita katakan wah mereka sudah sesat dengan sesat yang nyata, ya, <laughs> sesat dengan sesat yang jauh. Nah, Islam masih eh, eh, nggak uh, berkata sekeras itu namun kita lihat beliau mengatakan bahwa waktu muhtiun bahasa yang sangat, sangat luar biasa halusnya ini menunjukkan sekelisan untuk orang yang sangat lembut orang yang sangat halus akhlaknya tidak sebagaimana anggapan banyak orang itu orang dus orang yang jebret jebret ah. itu anggapan uh, salah karena uh, orang tuh melihat Syekhul adalah di satu e, sepotong dari sisi hidupnya saja jadi sebagian kesempatan dan sebagian keadaannya saja Lu katakan mereka-mereka kayak gini itu keliru. Gimana? Enggak keliru. Wa mislu haula'i min afdhalin nah, padahal mereka-mereka Nabi eh, Umar dan para sahabat adalah manusia yang paling baik. Nah, eh, Wa mithlu haula'i min afdalin Fa Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu afdalu minhu. Haula kembali ke mana? Ke hum tadi. Bahkan beliau malah memuji mereka di sini. Mislu ulai min afdalin nas. Mereka mereka itu adalah ya, manusia yang termasuk manusia yang terbaik namun tentu ya, manusia yang dianggap wali karena solehnya nampak dia adalah orang yang gemar beribadah nah, manusia manusia semacam ini adalah min abdulinas termasuk manusia yang terbaik namun jelas kita yakin Umar bin Khattab lebih afdal daripada orang-orang yang semacam ini ya. Umar bin Khattab lebih afdal daripada orang-orang yang dianggap wali karena kesolehannya dan kesungguhannya dalam beribadah dan Umar bin Khattab adalah Amirul Mukminin. Namun kita lihat ternyata kaum muslimin yaitu para sahabat Nabi yunazi'unahu menentang Umar, ngeyeli omongannya Umar karena Quran mengatakan demikian, hadis mengatakan demikian. Dan mereka kaum muslimin yang lebih afdal yaitu para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam menimbang apa yang dikatakan oleh Umar demikian pula apa yang dikatakan oleh mereka sendiri ya, dikatakan oleh para sahabat yang lain mereka, mereka timbang dengan Quran dan Sunnah dan salaful ummah dan para uh, dan ulama salaf dan para imam salaf sepakat bahasanya semua orang itu bisa diambil perkataannya dan bisa ditinggalkan dan bisa dibuang kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya Rasulullah manusia yang semua perkataannya wajib diterima. Ya. Dan menempatkan seseorang bahasanya semua apa yang dia katakan karena dia orang yang mendapatkan ilham maka wajib diterima semua yang dia katakan. Maka ini sama dengan menempatkan dia pada posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seorang manusia yang tidak boleh ditolak, tidak boleh ditinggalkan apa yang beliau katakan. Dan inilah perbedaan antara nabi dengan bukan nabi. Kalau nabi semua perkataannya wajib diterima, sedangkan bukan nabi bisa diterima dan bisa ditolak. Jika sesuai dengan ajaran nabi diterima, jika tidak sesuai dengan ajaran nabi maka ditolak. Maka sesungguhnya para nabi sallallahu alaihi wasallam maka wajib menjadi kewajiban bagi seluruh manusia untuk mengimani semua yang Nabi ceritakan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib taat kepada Nabi dalam semua yang diperintahkan oleh Nabi berbeda dengan wali orang soleh. Maka sebenarnya tidak ada kewajiban untuk mentaati orang yang dianggap wali, mentaati orang yang soleh, yang ya'muru Nabi dalam semua yang mereka perintahkan. Dan tidak ada kewajiban untuk mengimani semua apa yang diceritakan oleh orang-orang saleh. Bahkan yurat akan tapi ditimbanglah perintah mereka, orang-orang soleh tersebut dan berita yang diceritakan oleh mereka ditimbang dengan kitab dan sunnah. Maka jika perintahnya atau berita yang dia ceritakan sesuai dengan kitab dan sunnah maka wajib diterima. Dan jika menyelisih kitab dan sunnah karena mardudan maka ditolak. Meskipun maka perkataannya ditolak meskipun dia adalah seorang wali Allah. Dan ditolaknya satu perkataannya itu tidak menyebabkan hilangnya statusnya dari status sebagai wali Allah. Meskipun orangnya adalah seorang wali Allah dan seorang ulama besar yang beristihad, maka ma'zuran fi maqalahu, maka bisa dimaklumi apa yang dia katakan, dimaafkan apa yang dia katakan. Bahkan dia mendapatkan pahala karena istihadnya. Akan tetapi jika istihadnya tersebut menyisi kitab dan sun, kitab dan sunnah, maka beliau tersebut keliru. Wakana minal kata marfu' akan tetapi termasuk kekeliruan yang dimaafkan jika pelakunya telah berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal yang bisa dia lakukan. Karena Allah Ta'ala yakul mengatakan Fattakullah mastata'tum Saudara kalian bertakwa pada Allah Semaksimal kemampuan yang bisa kalian lakukan Dan ayat ini Surat Taqabun ayat 16 ini Kata Syekhul Islam adalah tafsir uh, Dan uh, penjelasan tentang maksud uh, Ya yaladina amanu taqullaha haqqa Wai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian pada Allah dengan sebenar-benar takwa maka disinilah perbedaan antara nabi dengan bukan nabi. Nabi semua perkataannya wajib diterima. Maka jika ada orang yang harus diterima semua perkataannya, harus diterima semua uh, perintahnya, maka berarti kita telah memposisikan orang tersebut bagaimana? posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah diantara hikmah ya, kata para ulama atau sebagian ulama ini adalah diantara hikmah kenapa setiap setiap alim itu punya zalah. Eh, setiap alim itu punya keliru, pernah punya pendapat yang keliru. Tidak ada satupun ulama kecuali punya pendapat yang keliru. Tidak ada satupun ulama kecuali punya pendapat yang keliru. Semua ulama punya pendapat yang keliru. Ya. Semua punya pendapat yang yang ketika dianalisis orang menganalisis itu bingung Kok bisa-bisanya beliau berpendapat demikian Padahal Quran mengatakan demikian Dan hadis mengatakan demikian Setiap ulama punya ya. Boleh jadi sedikit Boleh jadi agak banyak Tapi setiap ulama punya Punya satu pendapat yang Jika disemati bikin orang bingung Kok bisa-bisanya beliau Punya pendapat demikian Apa hikmahnya ya, ya agar ulama itu dihormati namun tidak dengan penghormatan yang berlebihan hmm. dihormati dengan penghormatan yang tidak berlebihan nah, tidak sampai ada orang yang beranggapan semua perkataannya benar maka tidak ada satupun ulama kecuali punya zala, punya ketergelinciran punya kesalahan di antara hikmah realita ini adalah untuk menunjukkan bahasanya hanya Quran dan Sunnah saja yang maksum dari salah. Hanya Rasul Sallallahu Alaihi saja yang yang yang uh, bebas dari salah. Sehingga tidak ada satupun orang yang memposisikan seorang ulama sebagaimana posisi Rasul Alaihi Wasallam. Kemudian beliau jelaskan di uh, yang terakhir tadi kita baca, kenapa orang yang salah karena istihad itu dimaafkan. Jawabannya adalah karena itulah maksimal usaha maksimal yang telah dia lakukan untuk bertakwa kepada Allah. Dan Allah tidaklah membebani seseorang lebih dari pada kemampuan orang tersebut. Dia sudah maksimal untuk bertakwa kepada Allah. Dan usaha maksimalnya itu berbuah dengan istihad. Dia telah istihad, telah mencurahkan kesungguhan. Nah, bisa-bisa dia uh, untuk mencari kebenaran, ternyata kesimpulannya ada demikian, ternyata ini keliru. Maka apakah dia dosa karena hal tersebut? Karena kelirunya jawabannya tidak dosa karena itu adalah usaha maksimal yang bisa dia wujudkan, maka dia telah melaksanakan perintah Allah, fattakullah mastata'atuh. Nah para ulama itu, itu berselisih pendapat tentang hubungan surat At-Taub ayat yang ke-16 dengan surat Ali Imran ayat 106 102. Nah, Fattakullah mastata'tum adalah kalian bertakwa kepada Allah semaksimal kemampuan kalian Di surat Tahubun ayat 16 Namun di uh, Ali Imran 102 Allah katakan adalah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa Nah para ulama berbeda pendapat Eh, bagaimanakah mendudukkan dua ayat ini. Dan penjelasan yang sangat bagus disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah di sini. Eh, beliau mengatakan bahasanya surat Taubah ayat 16 adalah tafsir penjelasan tentang yang dimaksud dengan sebenar-benar takwa dalam al Imran 102. Apa itu sebenar-benar takwa? Itu kata Syekhul Islam yang dimaksud benar-benar takwa adalah fattakullah mustata'tum adalah bertakwa semaksimal kemampuan manusia. Bagaimana di surat At-Taubah ayat yang ke-16. Ini ada penjelasan yang sangat bagus yang disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah ya. meskipun sebagaimana tadi kita sampaikan biasanya ulama berselisih pendapat tentang mendudukkan dua ayat ini. Sebagian mengatakan terhubung ayat 16 yang ini turunnya belakangan ini menghapus e, surat Ali Imran ayat 102 yang turunnya lebih dulu. Ada yang mengatakan di sini ada penghapusan hukum hukum yang terkandung dalam itakullah haqqatuqatid dihapus dengan hukum yang terkandung dalam firman Allah mas mastata'tum. dan tidak kalah menariknya adalah penjelasan Syekh Rahman As-Sa'di di tafsirnya Taisir Kamil Rahman di tafsir Kalamil menan yang eh, ketika menjelaskan ya ayyuhalladzina aman takullah haqqa qatih dia mengatakan kemudian menyinggung tentang surat ar ayat 16 beliau sampaikan bahasanya eh, Ali Imran 102 itu berbicara tentang takwa yang menjadi hak Allah yang seharusnya diberikan oleh manusia kepada Allah. Sedangkan at pun ayat 16 adalah takwa yang menjadi kewajiban manusia. Maka itakullaha qatuqati adalah berbicara tentang apa yang seharusnya menjadi hak Allah. Allah demikian zat yang mampu murah, memberikan limpah nikmat yang demikian luar biasa tak terhitung bagi manusia, maka seharusnya kewajiban manusia dan itulah yang selayaknya dan itulah yang jadi hak Allah adalah manusia itu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Namun karena Allah adalah zat yang maha pemurah dan zat yang maha penyayang yang tidak menginginkan kesempitan dan kesusahan untuk hamba-hambanya maka takwa yang Allah wajibkan kepada hambanya adalah eh, Makanya Allah katakan fatakullah itu semaksimal kemampuan manusia itu itulah yang Allah wajibkan atas manusia untuk dilaksanakan oleh manusia sebagai bentuk kasih sayang dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ibnu Mas'ud wa ghairuhu berkata sahabat Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Nah, eh, asal Ibnu Mas'ud ini kata muhakik dikeluarkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dalam tafsirnya, Abdul Razak dalam tafsirnya, Ibnu Abi Syaibah dalam Musannad, Mubarak di Az-Zuhad, atau dalam tafsir Jamil Bayan, demikian juga Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, Tabarani dalam Mu'ajam Kabir, Al-Hakim dalam uh, eh, Mustadrak, Ibnu Aim dalam Hayatul Aulia, dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dan sebelumnya telah disahkan oleh Al-Hakim dan Tahabi Demikian juga telah disahkan oleh Ibnu Katsir di tafsirnya. dan yang lainnya siapa yang dimaksud selain Ibnu Mas'ud kata muhakkik eh, Marah Al-Hamdani Ibrahim Nakhai Amr bin Maimun Al-Hasan Al-Basri Qatadah Tawus Asudi dan yang lainnya maka Ibnu Mas'ud dan yang lainnya mengatakan yang dimaksud takwa dengan sebenar-benar takwa adalah Allah itu ditaati dan tidak didurhakai Allah itu diingat tidak dilupakan dan manusia itu bersyukur pada Allah dan tidak ingkar dengan Allah kata Syekhul Islam karena beliau mengatakan bahasanya fatakul itu adalah tafsir untuk at-taqwa haqqatuqa maka beliau mengatakan makna perkataan Ibnu Mas'ud ini bihasa bistita'atikum sesuai dengan maksimal kemampuan kalian untuk kemampuan manusia untuk taat pada Allah, untuk ingat pada Allah dan untuk bersyukur pada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani satu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana firman Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha la makasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani satu jiwa yaitu semua jiwa nafsan di sini nafira di sini eh, mengandung makna umum. Illa wus'aha kecuali sesuai dengan kemampuannya maka masing-masing jiwa mendapatkan pahala dari apa yang dia usahakan dan wajib menanggung dan menanggung dosa apa yang dia kerjakan. Demikian juga firman Allah, "Walladzina amanu wa amilus salihat dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, la nukallifu nafsan illa usaha kami di dalam bani satu jiwa kecuali sebagaimana kemampuannya. Ulaika ashabul jannati, mereka itulah para penghuni surga, hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang yang kekal di dalamnya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala nah, wa auful kaira wal mizan hendaklah kalian menakar dan menimbang dengan bilqisti dengan adil dan dengan sempurna ya. namun kewajiban untuk menakar dan menimbang yang dengan adil dan Ah, sempurna tanpa mengurangi hak orang lain di sini gimana kalau karena tidak sengaja kemudian ada yang kurang dikit ah, maka Allah katakan la nukalifu nafsan illa wus'aha Ini adalah kalian berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi hak orang lain dan tidak mengurangi hak orang lain. Kok ternyata ada yang meleset, ada yang geser sedikit, ada yang geser sedikit, dan itu bukan karena kesengajaan, maka tidak dosa. Ya, setelah orang itu berusaha semaksimal mungkin memberikan hak orang lain dalam masalah takaran dan timbangan. Ya, oleh karena itu setelah itu Allah mengatakan lalu kalau dan ilah Allah tidak membebani seseorang lebih dari apa yang jadi kemampuannya. Ya demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa wabarakatuh.